Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'du. Kita melanjutkan bahasan tauhid. Kemarin sudah dibahas tentang uh, sematan nama musyrik atau kafir hukum zahir dunia sudah disematkan e, bagi orang yang melanggar tauhid, orang yang melakukan syirik akbar. Dan berarti dari sisi hukum dunia dia dipastikan dia itu musyrik atau kafir ya karena sebagian ulama menyebutnya musyrik saja e, sebagian ulama menyebutnya musyrik kafir tapi yang jelas kedua-duanya bukan orang muslim e, bukan orang muslim atas istilah semua ulama dan itu tidak dibedakan. Apakah orang yang hidup di pedalaman yang jauh, orang yang hidup di Darul Kufri atau di Darul Islam, apakah dia itu orang yang baru masuk Islam atau tidak, ketika orang melakukan kemusyrikan sengaja tanpa dipaksa syirik akbar maka dia musyrik ya bukan muslim atau e, musyrik kafir menurut istilah e, sebagian ulama Eh, dan adapun hmm. kalau kaitan hukum akhirat, hukum akhirat atau hukum uh, setelah ada hujjah, maka eh, hukum-hukum uh, tersebut akan selain berkaitan dengan hukum akhirat juga berkaitan dengan hukum di dunia masalah diperangi atau masalah dibunuh dan masalah azab dunia maupun azab akhirat. Karena Allah Subhanahu wa taala mengaitkan masalah pengazaban, masalah pengazaban baik azab dunia, kalau azab dunia bagi kaum terdahulu dengan dihancurkan oleh Allah di, eh, di dunia ini seperti Firaun Allah tenggelamkan kaum Nabi Nuh Allah tenggelamkan e, mereka diazab oleh Allah dengan azab dunia dan azab akhirat setelah tegak hujah adanya utusnya Rasul jadi kaitan hukum ahkam itu kaitan dengan masalah tegaknya hujjah karena Allah mengatakan wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'asa rasula. Kami tidak mungkin mengazab sampai kami mengutus rasul. Allah juga mengatakan wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'asa fi ummiha rasulan yatlu alaihim ayatina. Rabbmu tidak mungkin membinasakan negeri-negeri sampai mengutus di tengah negeri tersebut Rasul yang membacakan kepada mereka ayat-ayat kami. Jadi kaitan dengan masalah ahkam, masalah hukum, baik hukum hukum dunia maupun azab akhirat itu adalah ditetapkan setelah adanya hujah. Dan di sini kita akan e, membahas masalah e, hujjah dalam kaitan e, permasalahan syirik akbar atau secara umum kaitan dengan masalah zahirah. Sebelum saya menjelaskan e, hujjah dalam masalah zahirah atau al-masail al-zahirah, perlu diketahui bahwa yang nama permasalahan ada dua macam adalah ada al-masail al-zahirah ada al-masail al-khafiyah. Yang tergolong dalam masail zahira adalah uh, tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, segala permasalahan yang berkaitan dengan syirik akbar. Kemudian yang keempat, uh, sebagian sifat Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan rububiyah. Tidak semua sifat ya, sebagian sifat Allah yang berkaitan dengan rububiyah Allah seperti al-ilmu, ya, al-khalqu, al-qudrah. Allah Maha mengetahui, Allah Maha kuasa, Allah menciptakan dan sifat-sifat yang kaitan dengan rububiyah itu termasuk masalah zahirah. Kemudian uh, yang kelima yang kelima adalah uh, syar'i ma'lumah fiddin bidururah syariat ajaran-ajaran syariat yang kaitan dengan uh, syariat yang maklumah fiddin bidururah yang diketahui pasti dalam din ini seperti wajibnya salat, zakat, saum, haji, haramnya zina, mencuri, membunuh itu termasuk syar'i ma'lumah fiddin bidarurah dan itu digolongkan dalam masalah zahirah. Jadi masalah zahirah ada lima. Yang pertama e, tauhid uluhiyah, kemudian tauhid rububiyah, segala permasalahan yang berkaitan dengan syirik akbar, kemudian sebagian sifat Allah Subhanahu wa taala yaitu sifat yang berkaitan dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala Terus juga syar'i syariat-syariat ajaran-ajaran yang maklumah fid din yang diketahui pasti dalam din ini. Itu disebut masalah zahirah. Nah, apa yang dimaksud dengan hujjah di dalam masalah zahirah terutama yang kaitan dengan masalah pelanggaran terhadap tauhid ini dengan melakukan kemusyrikan syirik akbar ini. Nah, ini yang harus kita pahami apa yang dimaksud dengan apa saja hujah dalam hal ini. Hujah dalam hal ini diantaranya adalah uh, e, al ilmu mengetahui baik mengetahui tersebut yang bersandarkan kepada mendengar atau membaca dan juga termasuk hujah juga dalam masalah zahirah adalah al-balag sampainya hujah kepada orang yang e, dimaksud. Kemudian juga termasuk hujah dalam masalah zahira adalah wujud wujud ad-da'wah al-qa'imah, adanya dakwah yang tegak. Adanya dakwah kepada tauhid. Dan juga termasuk uh, hujjah di dalam masalah zahira adalah keberadaan seseorang di tempat, di daerah yang memungkinkan untuk mengetahui atau mencari tahu. Itu adalah hujah-hujah dalam masalah zahirah. Sehingga seandainya orang melakukan kemusyrikan syirik akbar, sedangkan hujah, tadi salah satu hujah tersebut sudah e, tegak, maka dia selain musyrik, kafir secara hukum dunia, secara nama, dia juga secara konsekuensi adalah e, berkonsekuensi seperti orang kafir dalam arti ketika mati dipastikan masuk neraka dan ketika di dunia juga e, dia diperangi kalau memang e, dituntut untuk itu. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa hujah dalam masalah zahirah di antaranya adalah al-ilmu. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 6 Allah mengatakan wa in ahadum minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a Allah Bila salah seorang dari orang-orang musyrik itu datang kepadamu meminta perlindungan, maka berilah dia perlindungan sampai dia mendengar firman Allah. Di sini eh, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang muslim ketika datang orang musyrik harbi meminta eh, jaminan keamanan Allah Subhanahu wa taala eh, memerintahkan orang muslim untuk memberikan jaminan keamanan sampai orang tersebut mendengar firman Allah, mendengar hujjah. Yang dengan mendengar ini dia mengetahui hujjah sehingga dengan hal itu tegak hujjah terhadap dia. Jadi sini mendengar mendengar termasuk uh, hujjah di dalam masalah zahirah. Juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis Sahih Muslim, "Walladhi nafsi biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyun wala nasraniyun thumma lam yu'min billadhi ursilatu bihi illa kana min ashabin nar e, demi zat yang jiwaku berada di tangannya tidak seorang pun mendengar perihal keberadaanku baik dia itu Yahudi maupun Nasrani dari kalangan umat ini, terus dia tidak beriman kepada apa yang aku di, diutus dengannya, melainkan dia itu calon penghuni neraka. Di sini Allah Subhanahu wa taala, eh, di sini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan orang Yahudi, orang Nasrani, ya orang Yahudi, orang Nasrani kalau mendengar perihal diutusnya Rasulullah SAW, terus mereka tidak e, beriman kepada ajaran Rasulullah SAW, maka dipastikan masuk neraka. Lihat di sini orang Yahudi mendengar adanya Rasulullah SAW, terus dia tidak beriman sampai dia mati, maka dia masuk neraka. Hukum akhirat dipastikan masuk neraka. Jadi keberadaan mendengar hujah itu adanya Rasul, itu, e, mendengar adanya Rasul itu merupakan hujjah. Walaupun tidak mendengar langsung dari Rasul itu sendiri. Tapi mendengar adanya Rasul yang diutus, terus dia tidak mengupayakan untuk mendatangi hujjah tersebut, maka kalau dia e, dengan hal itu dia berpaling dan apa e, dia tidak mengetahui maka hujah sudah tegak terhadap dia dan dia dipastikan masuk neraka. Di sini Rasulullah SAW tidak mengatakan orang Yahudi Nasrani itu mendengar dariku, tapi Rasul mengatakan la yasma'u bi tidak mendengar perihal keberadaanku seorang pun dari umat ini baik Yahudi maupun Nasrani. Jadi bukan mendengar dari dari mulut Rasulullah SAW, tapi mendengar bahwa ada Rasul yang diutus. Adanya orang yang mengajak kepada ajaran Allah itu menjadi hujjah walaupun tidak mendengar langsung dari dari orangnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang e, kafir kan yang satu sama lain saling membisikkan di antara mereka agar tidak mendengar Al-Qur'an. Allah mengatakan tentang mereka la tasma'u li hadzal Qur'an wal fihi la'allakum taglibun. Orang-orang kafir mengatakan kepada teman-temannya, jangan kalian mendengar Al-Qur'an ini. Bikin gaduhlah di dalamnya. Di sini mereka satu sama lain saling apa? Saling berpesan agar agar tidak mendengarkan uh, Al-Qur'an ini, tidak mendengarkan hujah. Kemudian selanjutnya selanjutnya yang termasuk hujah adalah al-balag adalah al-balag sampainya uh, hujjah kepada orang tersebut, orang yang melakukan kekafiran tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa uhiya ilayya hadzal Qur'anu liunzirakum bihi wa man balag." Dan telah diwahyukan kepadaku, ini Rasulullah katakan dan telah diwahyukan kepadaku Al-Qur'an ini, "Wa uhiya ilayya hadzal Qur'anu dan telah diwahyukan kepadaku Al-Quran ini, supaya dengannya aku memberikan peringatan kepada kalian dan kepada orang yang telah sampai Al-Quran kepadanya. Ya di sini Al-Quran menjadi nazarah, peringatan menjadi hujah bagi orang yang telah sampai kepadanya Al-Quran tersebut. Orang yang sudah sampai ke tangannya Al-Quran, maka hujah sudah tegak. Tentunya dengan bahasa yang dia pahami. Kalau seandainya orang-orang tidak paham bahasa Arab, berarti harus ada e, terjemahannya. Tidak cukup sampai, tapi sampai yang dengannya orang memahami e, apa yang dituntut. Itu disebut apa? Sudah tegak hujah. Ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang Rasulullah SAW alaihi wasallam wa uhiya ilayya hazal qur'anu liunzirakum bihi wa membalas dan telah diwahyukan kepadaku Al-Qur'an ini supaya dengannya dengan Al-Qur'an ini aku memberikan peringatan kepada kalian dan kepada orang yang telah sampai Al-Qur'an kepadanya. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan innal Qur'ana hujjatun ala man balaghahu. Sesungguhnya Al-Quran itu hujjah atas orang yang telah sampai kepadanya Al-Quran itu. Fakulu man al Quran min insiyin wa jiniyin faqad anzarahur rasulu sallallahu alaihi wasallam. Sehingga barang siapa eh, sehingga setiap orang yang telah sampai kepadanya Al-Quran, baik itu manusia maupun jin, berarti dia telah diperingati diikuti oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mendapatkan peringatan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi e, mendengar ya mendengar Al-Quran atau sampainya Al-Quran itu merupakan e, hujjah. Dan Ibnu Taimiyah juga mengatakan e, tentang firman Allah Subhanahu Wa Taala La tasma'u li hadzal Qur'an wal fihi. Jangan kalian mendengarkan Al-Qur'an ini dan bikin gaduh di dalamnya. Dia mengatakan eh, wal hujjatu qamat biwujudir rasul al muballig wa tamakkunihim al istima'i wa tadabburi la nafsil istima'i. Fafil kuffari man tajannaba sima al-Qur'ani wakhtara ghairahu. Ibn Taimiyah mengatakan hujah itu sudah tegak dengan adanya Rasul yang menyampaikan dan adanya kesempatan untuk mendengar dan untuk mentadaburi. Bukan dengan mendengarnya itu. Dikarenakan di antara orang-orang kafir itu ada orang yang menjauhi dari mendengarkan Al-Quran dan dia memilih yang yang lainnya. Jadi Ibn Taimiyah menjelaskan bahwa hujah itu sudah tegak dengan adanya Rasul yang menyampaikan dan dengan adanya kesempatan untuk mendengar dan untuk mengamati. Lihat adanya kesempatan untuk mendengar, bukan dengan mendengarnya. Jadi tidak disyaratkan hujah itu tegak orang mendengarnya. Tapi yang disyaratkan itu adalah adanya tamakun, adanya kesempatan untuk mendengar. Seperti zaman sekarang. Dengan zaman yang mana dakwah di mana-mana buku mudah didapatkan. Internet sangat mudah. Orang memiliki kesempatan untuk mendengar. Itu hujah sudah tegak walaupun dia tidak mendengar dakwah tersebut. Tidak hadir ke majelis dakwah tersebut atau tidak didatangi, tidak didatangi ke rumahnya atau ke kampungnya oleh para dai tersebut. Tapi hujah sudah tegak terhadap dia dengan adanya kesempatan untuk mendengar dan untuk mengamati, bukan dengan mendengar eh, dengan mendengarnya itu sendiri. Jadi tidak disyaratkan mendengar langsung, tapi yang disyaratkan itu adanya kesempatan untuk bisa mendengar dan untuk mengamati. Ibnu Taimiyah juga mengatakan eh, Hujatullahi bi rusulihi qamat bitamakkuni minal ilmi falaysa falaysa min syarti hujjatillahi ilmul mad'uwina biha walihada lam yakun i'radul kuffari an istima'il qur'ani wa tadaburihi mani'an min qiyami hujjatillahi alaihim. Hujjah Allah itu tegak, hujjah Allah dengan rasul-rasulnya itu tegak dengan adanya tamakun, adanya kesempatan untuk mengetahui. ya tidak memang mengatakan, hujjah dengan rasul itu tegak dengan adanya kesempatan untuk mengetahui adanya kesempatan untuk mengetahui. Di mana bukan termasuk syarat hujah Allah mengetahuinya orang-orang yang didakwahi terhadap hal itu. Jadi bukan termasuk syarat tegak hujah bahwa eh, orang-orang e, yang didakwahi tersebut dia mengetahui, tidak disyaratkan. Oleh sebab itu, keberpalingan orang-orang kafir dari mendengarkan Al-Quran dan dari mentadaburinya bukanlah penghalang dari tegaknya hujah Allah terhadap diri mereka. Jadi yang menjadi hujah adalah adanya tamakun, adanya kesempatan untuk mendengar, untuk mengetahui. Jadi eh, zaman sekarang Tadi dalam baik dalam masa zahira yang kaitan dengan syirik akbar, permasalahan tauhid, bahkan dengan masalah syariat tadi, kesempatan untuk mengetahui, untuk mendengar sangat banyak sekali. Sehingga hujah sudah tegak dengan kondisi seperti ini. Yang ada adalah apa? Keberpalingan. Makanya di sini Ibnu Taimiyah mengatakan bukan termasuk hujah Allah mengetahuinya orang-orang yang didakwahi. Jadi mengetahuinya orang yang didakwahi itu bukan termasuk syarat hujah tegak dikarenakan orang-orang kafir juga banyak yang yang berpaling. Sehingga kata beliau, oleh sebab itu keberpalingan orang-orang kafir dari mendengarkan Al-Qur'an bukanlah penghalang dari tegaknya hujah Allah terhadap mereka. Jadi kalau demikian kita paham bahwa e, bukan termasuk hujah ya bahwa tidak disyaratkan dalam tegaknya hujah itu kita mendatangi person-person para pelaku kemusikan tersebut. Bukan termasuk syarat tegak hujah juga orang diajak diskusi dalam permasalahan ini. bisa e, sifatnya ajakan termasuk hujah juga. Makanya dalam hadis Sahih Muslim Rasulullah SAW Alaihi Wasallam e, apa mengajarkan atau memberikan wasiat kepada para pemimpin pasukan beliau kalau mau diutus untuk melakukan peperangan kata beliau idza laqita aduwa kaminal musyrikin fad'uhum ila salasi khisalin jika kamu bertemu dengan musuh kamu dari kalangan orang-orang musyrik, ajaklah mereka kepada tiga hal. Pertama, ud'uhum ilal Islam, ajak mereka kepada Islam. Ini orang-orang musyrik yang akan diperangi, yang diperintahkan untuk diajak kepada tiga hal ini, orang musyrik, orang musyrik yang belum mendengar dakwah tentang Islam. Maka kata Rasul sebelum diperangi, karena konteks sebelumnya apa? qatilu apa qatilu fi sabilillah qatilu fi sabilillah uzu wala taqtulu walidan wala tumassilu Uzu bismillah fi sabilillah qatilu man kafara billah uzu wala tagullu wala takdiru, wala tumassilu wala taqtulu walidan ini kondisi ketika pimpinan pasukan dikirim, Rasul mewasiatkan. diantaranya di antaranya apa? Kalau kamu bertemu dengan musuhmu dari kalangan orang-orang musyrik, lihat orang-orang musyrik, ajak mereka kepada tiga hal. Pertama, ud'uhum ilal Islam, ajak mereka kepada Islam. Fa'in ajabuka bila mereka memenuhi panggilanmu untuk masuk Islam, Fakbal minhum, terima dari mereka. Summa ud'uhum ila tahawwal min darihim ila daril muhajirin. Terima dari mereka keislamannya dan ajak mereka untuk pindah dari dar kampung halaman mereka ke darul muhajirin. Suruh hijrah. Dari darul kufri ke darul islam. Makanya kan di antara bayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Jarir al Bajali, beliau mengatakan e, di antara isi bayatnya apa? e, eh, Watu fariqa al musyrikin. Sampai atmu untuk beribadah kepada Allah saja, tidak menyekutukan satu pun dengannya, mendirikan sholat dan menaikkan zakat dan meninggalkan orang-orang musyrik. Meninggalkan orang-orang musyrik. Meninggalkan kampung halaman mereka hijrah kepada Eh, ke Darul Hijjah menuju Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah di sini orang-orang yang masuk Islam di Darul Kufri diajak setelah mereka masuk Islam diajak untuk hijrah ke ke Darul Islam. Terus fa'in abau kalau mereka tidak mau, mereka mau masuk Islam, tapi tidak mau hijrah, tidak mau hijrah. Padahal bisa untuk hijrah. Maka kata Rasul, فأخبرهم أنهم يكونون كعرب المسلمين ولا يكون لهم في الغنيمة ولا في شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين Kalau tidak mau, maka beritahukan kepada mereka bahwa status mereka itu seperti orang-orang Arab Badui kaum muslimin. Yang mana mereka tidak memiliki sedikit pun hak dari gonimah dan fai tidak punya hak sedikit pun dari gonima dan faik kecuali kalau berjihad bersama kaum muslimin e, ikut berjihad bersama kaum muslimin jadi orang yang tidak hijrah ke darul hijrah dia tidak punya jatah gonima sebagian haknya gugur kalau orang muslim yang hidup di darul hijrah walaupun tidak ikut berperang tidak ikut berperang dia mendapatkan jatah dari ghanimah tersebut. Dari fai tersebut. Walaupun tidak ikut perang. Tapi kalau orang Arab Badu yang tidak mau hijrah tadi, mereka tidak mendapatkan sedikit pun dari ghanimah maupun fai kecuali kalau ikut berperang bersama kaum muslimin. Kalau ikut dalam barisan kaum muslimin berperang, walaupun mereka tidak hijrah, maka mereka mendapat bagian dari ghanimah. Tapi kalau tidak ikut perang, maka tidak mendapatkan bagian ghanimah. Beda dengan orang yang hidup di Darul Hijrah. Mereka mendapat bagian dari fai dan ghanimah walaupun mereka tidak ikut eh, walaupun mereka tidak ikut berperang. Ini juga di antara dalil ya, yang menggugurkan klaim orang-orang zaman sekarang yang mana mereka mencela-cela daulah Islamiyah dengan mengatakan bahwa daulah tidak mengajak musyawarah kami, maksudnya orang-orang, para tokoh yang hidup di Darul Kufri, mereka tidak mengajak musyawarah kami untuk pengangkatan khalifah ini sehingga khalifahnya tidak sah dan orang yang berbicara ini hidup di darul kufri tidak hijrah ke darul islam bila saja orang yang tidak hijrah ke darul islam hak dia dari baitul malnya itu tidak ada, tidak ada. Tidak memiliki hak jatah dari baitul mal karena sebab dia tidak hijrah. Maka bagaimana gerangan hak dia dalam diminta pendapatnya, musyawarahnya. Itu tidak tidak memiliki hak juga. Hal-hal yang sifatnya kecil saja apa tidak memiliki hak karena tidak mau hijrah maka begitu apa gerangan dalam masalah pengangkatan khalifah atau jadi ahli hali wal akli mereka lebih tidak berhak lagi. Makanya kalau orang-orang yang sekarang teriak-teriak mereka mencela-cela daulah Islamiyah dengan alasan kan daulah mengangkat khalifah tanpa minta pendapat kami. Maksudnya orang itu bicaranya darul kufri. Maka kita jawab, bila saja orang yang hidup di darul kufri tidak hijrah dia banyak hak dia yang tergugur dalam syariat ini karena sebab dia tidak hijrah apa gerangan dengan masalah hak dia dalam menentukan kepemimpinan kaum muslimin, khalifatul muslimin. dia tidak punya hak. Dia orang yang uh, tadi tidak mau hijrah ke Darul Muhajirin, mereka tidak punya jatah dari ghanimah dan faid sedikit pun kecuali kalau ikut berjihad bersama kaum muslimin. Terus selanjutnya kata Rasul, fa'in hum abau, kalau mereka tidak mau bayar, eh, kalau mereka tidak mau masuk Islam, tidak mau hijrah juga, maka kata Rasul, kalau mereka tidak mau, maka e, ambillah jizyah dari mereka. Pas alhumul jizyah, mintalah jizyah dari mereka. fa inhum abau fa inhum ajabuka faqbal minhum kalau mereka menerima ajakan ini maka terima fa inhum abau kalau mereka tidak mau bayar jizyah juga maka perangilah mereka jadi di sini eh, apa namanya kaitan dengan masalah eh, hujah Tadi disebutkan bahwa e, yang namanya hujah keberadaan orang memiliki tamakun atau orang hidup di daerah yang memungkinkan untuk mencari tahu atau adanya dakwah. Makanya coba lihat di dalam hadis Sahih Muslim, Sahih Muslim Rasulullah SAW ditanya tentang ayah beliau, tentang ayah e, seorang laki-laki yang meninggal e, meninggal zaman jahiliyah di atas ajaran kaumnya, tapi banyak berbuat kebaikan. Maka Rasulullah SAW mengatakan dia finar. Kemudian Rasulullah SAW memanggil orang itu terus mengatakan, kata beliau, Inna abi wa abaka finar. Sungguhnya bapakku dan bapamu di neraka. Di sini Bapak Rasulullah SAW, Abdullah pada hidup zaman jahiliyah. Yang mati tidak ada Rasul. Akan tapi Rasulullah SAW menjelaskan bahwa ayahnya di, di neraka. Padahal belum mendengar Al-Quran. Mereka orang-orang musyrik Arab jahiliyah itu. Mereka adalah orang-orang musyrik. Dan seandainya mereka meninggal dunia, mereka tentu masuk neraka. Kenapa? Bukankah kepada mereka belum ada Rasul? belum ada rasul, belum ada hujah. Kita katakan bahwa hujah sudah tegak dengan keberadaan sisa-sisa ajaran Nabi Ibrahim. Sisa-sisa ajaran Nabi Ibrahim. Mereka mengucapkan uh, kalimat syahadat walaupun ada tambahannya. Mereka juga melakukan syiar-syiar syiar agama, din yang dibawa Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka setiap haji menunaikan ibadah haji. Mereka mengagungkan Ka'bah. Dan sebagian mereka juga melakukan ibadah-ibadah di zaman jahiliyah. Ada i'tikaf. Umar Ibn Khattab dalam hadis Bukhari Muslim mengatakan, Ya Rasulullah ini nazar tu fil jahiliyah Anak an a'takifa lailatan pil masjidil haram. Wahai Rasulullah, saya dulu zaman jahiliyah nazar untuk etikaf satu malam di Masjidil Haram. Lihat di sini Umar ketika masih musyrik zaman jahiliyah sebelum ada sebelum dakwah Rasulullah SAW pernah bernazar untuk apa uh, sholat uh, eh, etikaf di Masjidil Haram. Maka Rasulullah SAW ketika Umar mengatakan hal itu setelah beliau masuk Islam Rasul memerintahkan Umar untuk menunaikan apa nazar zaman jahiliyahnya itu. Jadi mereka melakukan ibadah-ibadah sisa-sisa agama Nabi Ibrahim mereka lakukan. Nah keberadaan sisa-sisa ajaran Nabi Ibrahim ini walaupun gelap cuma segelintir orang saja yang menganutnya hanya segelintir orang saja yang menganutnya, itu sudah menjadi hujah bagi orang-orang musyrik dalam masalah syirik akbar. Sehingga mereka bukan hanya hukum dunia diponis sebagai orang musyrik dan kafir, akan tapi hukum akhirat pun dipastikan oleh Rasulullah SAW sebagai orang uh, apa orang penghuni neraka. Inna abi wa abaka finnar. Juga hadis Banul Muntafiq. Hadis Banul Muntafiq yang sama hidup zaman jahiliyah, tapi sisa ajaran Nabi Ibrahim ada dan mereka melakukan kemusyrikan, mereka melakukan amalan kebajikan, tapi Rasulullah SAW mengatakan la amrullah ma ataita min qabrin amiriyin au min musyrik Fakul arsalani ilaika Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa ubasyiruka bima yasuka tujaru ala wajhika wa batika benar. Demi Allah, sungguh kamu kalau melewati kuburan orang musyrik mana saja baik dia Quraisy maupun Banu Amir, katakanlah kepada penghuni kubur itu bahwa aku diutus oleh Muhammad untuk memberikan kabar gembira kepada kamu bahwa kamu digusur telungkup di dalam api neraka di sini uh, orang itu juga orang jahiliyah belum mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi tatkala melakukan kemusyrikan dan ada eh, orang-orang uh, yang bertauhid saat itu walaupun segelintir itu sudah dianggap menjadi hujah bagi bagi mereka. Sehingga ketidaktahuan mereka dikarenakan atas dasar keberpalingan atau ketidakadilan karena pembangkangan tidaklah menjadi uzur bagi mereka justru dengan hal itu sudah menjadi tegak hujah. Juga dalam hadis uh, sahih juga tentang seorang pria yang menikahi ibu tirinya. Menikahi ibu tiri merupakan kekafiran. Berzina dengan ibu tiri dosa besar. Tapi menikahi akad nikah dengan ibu tiri itu adalah kekafiran. Nah orang ini menikahi ibu tirinya. Maka Rasulullah SAW mengirim seorang sahabat membawa panji menuju rumah orang tersebut untuk membunuh orangnya dan mengambil hartanya. Orang tersebut orang tersebut hujah sudah tegak dengan apa? Dengan keberadaan dia hidup di tengah kaum muslimin. Sehingga Rasulullah SAW tidak menanyakan lagi kepada orang tersebut apa kamu mengetahui atau tidak bahwa hal itu diharamkan tidak. Tapi Rasul e, memerintahkan untuk apa? Untuk e, apa namanya? E, mengatakan hal tadi. Gitu. untuk membunuhnya dan mengambil hartanya karena orang tersebut hidup di tengah kaum muslimin. ada e, kesempatan, ada dakwah, ada hidup di tengah yang ada ilmu di dalamnya. ini eh, apa namanya eh, hujjah yang disebut dengan hujjah dalam masail zahirah semacam ini. Sehingga ketika orang-orang e, melakukan pelanggaran di dalam masail zahirah dalam kondisi semacam ini, kita bicara realita zaman sekarang ya mencari ilmu sangat mudah, untuk mendengar juga sangat mudah. Terus juga dakwah juga ada tegak, ada yang mendakwahkan kepada tauhid. Dan juga ilmu menyebar di mana-mana. Tadi kan di tempat yang memungkinkan orang untuk mengetahui orang ingin tahu tentang e, apa saja sekarang tinggal buka internet sehingga sarana untuk mencari informasi tentang ilmu sangat sangat mudah. Karena apa? e, tadi dengan perkembangan memudahkan orang untuk mencari mencari apa mencari ilmu dengan menimbanya dari udara dan seterusnya itu sudah menjadi hujah atas orang tersebut sehingga ketika melakukan kemusikan atas dasar ini bukan karena kebodohan yang tidak ada hujah akan tapi karena keberpalingan dari al, al haq yang mungkin e, untuk materi